سورة الماعون بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين تهكه kamu orang yang mendustakan agama? فذلك الذي يدع اليتيم Maka itulah orang yang menghardik anak yatim ولا يحض على طعام المسكين dan tidak mendorong orang lain memberi makan orang miskin. فويل للمصلين Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, الذين هم عن صلاتهم ساهون yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Orang-orang yang berbuat ria. Dan mereka enggan memberikan bantuan.